Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang yang beriman dan yang diberi ilmu sekian derajat. Artinya orang-orang yang beriman diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya dan orang-orang yang beriman yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi derajatnya dari sekedar mereka orang-orang yang beriman. Demikian pula Allah sebut ke dalam Quran, "Hal yastawil ladina la ya'lamun?" Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Demikian pula Allah sebutkan di ayat yang lain, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hambanya adalah mereka al-ulama. Dan masih ada ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa yang dimaksud ilmu di situ adalah ilmu syar'i. I ilmu syar'i. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Bahwa penuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin laki maupun wanita. Ini semua adalah ilmu syar'i. Oleh karena itu para ulama ahlu sunnah di zaman sahabat mereka sangat memperhatikan sangat berjuang dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia berkata, "Kana nasu yas'aluna 'anil khairi <clears throat> wa kuntu as'alu 'anil syarri makhafatan an aqa'a Para sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan Aku tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kejelekan karena khawatir aku terjerumus dalam kejelekan tersebut. Disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullah innama kana sa'alahu dhaifatu 'anil syarri liya'rifa mawdi'ahu fayatawaqqah kata Al-Khattabi rahimahullah sesungguhnya Hudzaifah ibn Yaman bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan itu agar beliau tahu tentang keadaan kondisi posisi kejelekan itu kayak apa, seperti apa agar beliau terhindar terjauhkan dari kejelekan tersebut wa annal jahil bisyara'i ilaih na'am wa annal jahil bisyarri asra ilaih kenapa karena orang yang jahil Orang yang tidak ngerti, tidak tentang kejelekan, nggak paham tentang kejelekan, lebih cepat dia akan terjerumus pada kejelekan tersebut. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Demikianlah kita ahlus sunnah wal jamaah tidak ada contoh yang paling mulia dan paling baik di dalam menuntut ilmu syar'i kecuali para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang agama ini yang berkaitan dengan kebaikan yang mana kebaikan itu akan mengantarkan kepada jannah surga Allah Subhanahu wa taala mereka pun juga tanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan, yang mana kejelekan itu akan mengantarkan dan menyeret pelakunya kepada nar neraka, sehingga mereka khawatir terjerumus dan jatuh dalam kejelekan tersebut. Karena tidak ada perkara yang mendekatkan diri kepada jannah tidak ada perkara yang mendekatkan diri seorang muslim kepada jannah kecuali sudah diterangkan semua. Demikian pula perkara yang menjauhkan diri seorang muslim dari nar dari neraka itu juga sudah diterangkan semua. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf bahwa afdalul ulum seutama-utama ilmu adalah Al-Qur'an sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam difahami oleh para sahabat Rasul dan tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ketika Al-Quran dan Sunnah tidak difahami oleh sahabat dan para tabi'in wa man tabi'um ihsan ila yaumiddin maka dia telah belajar dengan cara yang salah. Agama sampai kepada kita, ajaran Allah dan Rasulnya sampai kepada kita, tidak mungkin melal, tidak mungkin melalui generasi kecuali generasi sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendahulunya, Mereka langsung bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian disampaikan kepada tabiin dan tabi'it tabiin dan terus sampai kepada kita ini sanatnya menyambung dan itu kelebihan yang Allah berikan daripada umat-umat yang sebelumnya yaitu diberi sanat sehingga ilmu ini terjaga ilmu ini terjaga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ikhwati biddin a'azan wa disebutkan oleh sebagian ulama salaf ketika dikatakan fulan la ya'rifu syarr qala dzaka ajdaru an yaqa'a fulan itu tidak mengetahui tentang kejelekan maka dikatakan kepada orang itu dia adalah orang yang paling mudah dan paling pantas untuk terjatuh pada kejelekan. Ikhwati fiddin, a'azanuzakumullah. Dari generasi ke generasi sampai pada masa sekarang ini Allah Subhanahu wa taala dan sampai yaumul kiamah menjadikan para ulama ahlus sunnah <clears throat> sebagai patokan untuk kita bertanya dalam masalah agama ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Ta Tanya kalian kepada ahlu dzikir, yakni ulama ahlu sunnah yang mumpuni dari sisi keilmuannya. Ketika kalian tidak mengetahui tentang urusan agama kalian, sehingga kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah untuk mempelajarinya kewajiban seorang muslim adalah untuk mengamalkannya di atas ilmu. Karena keutamaannya sangat jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dan Ad-Dailami Syekh Al-Albani menyebutkan dalam kitabnya Sahih At-Targhib kata beliau fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan beribadah Demikian pula disebutkan oleh Syekh Al-Bani dalam Sahih Targhib yang diriwayatkan Abu Daud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan marhaban bi talibil ilm inna talibal ilmi tahuffuhu al malaikatu bi ajnihatiha disambut dengan baik para penuntut ilmu karena sungguh seorang yang menuntut ilmu itu dikitari oleh sayap-sayapnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala Oleh karena itu, seyogianya kita <clears throat> berusaha dan berjuang di dalam menempuh dan mencari ilmu ini sebagai imam daripada amalan kita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menyatakan, "Alaikum bil ilm qabla an yukbat wajib kalian menuntut ilmu syar'i sebelum ilmu syar'i tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qabduhu dhihabu ahlihi. Diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan meninggalnya ahlul ilm. Dimatikannya oleh Allah ahlul ilm maka kata beliau, alaikum bil ilm. Wajib kalian segera dan berusaha untuk menuntut ilmu. Fa inna ahadakum la yadri mata yaftakiru ila ma indah. Karena seorang di antara kalian nggak paham kapan akan dibutuhkan ilmu tersebut. Wasatajiduna akwaman yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah Wakat nabazuhu nabadhuhu wara'a dhuhurihim fa'alaikum bil ilm dan kalian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an akan mendapati kaum yang mana mereka menyangka diri mereka di atas ilmu mereka menyangka diri mereka berdakwah di atas Al-Quran dan Sunnah namun Al-Quran oleh mereka ditaruh di belakang mereka. Di punggung-punggung mereka. Tidak dihiraukan bahkan ditinggalkan. Fa'alaikum bil ilm. Wajib kalian terus menuntut ilmu. Terus mencari ilmu. Ikhwati fid din. A'azin wazakumullah. Demikian Abu Dhar dan Abu Hurairah Dua sahabat yang mulia radhiyallahu anhum menyatakan babun minal ilm nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi raqatin tatawwu'an. Satu bab satu bab dari ilmu yang kami pelajari bab dari ilmu itu jauh lebih aku cintai daripada seribu rakaat sunnah atau salat sunnah wa babun minal ilm nu'allimuhu umila bih au lam yu'mal ahabbu ilaina min mi'ati rif'atin tatawuan dan satu bab dari ilmu yang kami ajarkan kepada umat kaum muslimin diamalkan atau tidak diamalkan itu jauh lebih aku cintai daripada satu rokaat dari sholat sunnah. Demikian pula Muqarrif ibnu Syihir radhiyallahu an juga menyatakan fadlul ilm khairun min fadlil amal. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan beramal. Ikhwati fid din, a'azani wa azakumullah Imam Bukhari memberikan bab dalam kitab sahihnya Babul Ilmi qabla al wal amal. Bab ilmu sebelum berucap dan beramal. Naam. Karena ilmu itu imam bagi amalan kita. Sehingga ilmu itu dimuliakan ilmu itu di posisi tinggi derajatnya bagi yang berilmu dan mengamalkan. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan an-nasu salas manusia terbagi menjadi tiga yang beliau sebutkan di dalam fadlu ilmi salaf alal uh, fadlu ilmi wa yang itu merupakan penjelasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an oh, manusia itu terbagi menjadi tiga enam Ibnu Qayyim menyebutkan di kitabnya Fadlul Ilmi wa Syarafuh yaitu dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an beliau menyatakan bahwa manusia terbagi tiga kaitannya dengan ilmu mereka yang pertama adalah alimun rabbani yang kedua muta'allimun ala sabilin najat dan yang ketiga hamajun ru'a adba'an kulli naik tingkatan yang pertama adalah alim rabbani manusia di kelompok yang pertama ini adalah alim rabbani alim rabbani mereka adalah yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang diamalkan ilmu tersebut didakwahkan ilmu tersebut dan sabar di atas dakwah alimun rabbani mereka adalah yang belajar ilmu dari yang paling tingkatan bawah sampai besar itu alim rabbani. Dari yang paling dasar ilmunya sampai seterusnya ke atas. Alim rabbani. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Kunu rabbaniin Ndalah kalian menjadi orang-orang rabbani. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat tersebut kunu rabbaniyin hendaklah kalian jadi orang-orang rabbani al ulama wal fuqaha jadi orang-orang yang berilmu terhadap agama Allah dan fakih faham tentang ilmu Allah Al-Quran Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang difahami oleh salaful ummah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ini tingkatan yang paling mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kebaikan atas hambanya dengan cara diberi kefahaman terhadap terhadap agama Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada hambanya, pada seseorang, maka dengan cara diberi kepahaman tentang agama ini. Fakih. Alimun Rabbani. Ini tingkatan yang termulia. Yang kedua adalah muta'allimun ala sabilin najat. Tingkatan yang kedua adalah mereka yang belajar di atas jalan yang lurus tidak ada cara dan keadaan dan kondisi dan kedudukan yang paling selamat dalam belajar agama Allah melebihi para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka dijadikan sebagai mi'yar sebagai timbangan tolak ukur kebenaran di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Demikian pula ketika kita beramal dan beriman, standar dan tolak ukur kita adalah sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya lah itu il ilmu sampai kepada kita. Dengan sebab sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ilmu Al-Quran dan Sunnah sampai kepada kita. Oleh karena itu maka belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang selamat dengan jalan yang selamat adalah meliputi dua hal. Di samping yang pertalik yang paling pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang pasti. Di samping itu yaitu dua hal yang harus diperhatikan. pengajar atau guru dalam bahasa Indonesia atau syekh atau ustadz yang harus kita perhatikan dalam kita belajar dalam kita menuntut ilmu syar'i ketika kita salah dalam memilih salah di dalam menuntut ilmu sebagai guru kita, ustadz kita atau syekh kita, maka batillah, salahlah langkah kita dalam menuntut ilmu ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita, Inna min ashratis sa'ah an yultabasal ilmu indal asahir bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ketika ilmu diambil dari asohir. Mereka asohir direndahkan dalam Islam adalah ahlul bidah. Ahlul bidah. Sehingga ilmu ini agama. Inna hadzal ilma din. Fanzuru aman takhuduna dinakum. Ilmu ini agama maka kalian harus melihat dari siapa kalian mengambil ilmu kalian, agama kalian. Ini yang pertama. Dan seperti itulah para tabi'in, para tabi tabi'in dan sampai hari ini pun para ulama kita ahlu sunnah pun berhati-hati di dalam mengambil ilmu mereka dan di dalam memberikan nasihat kepada para murid-muridnya untuk senantiasa mencari mereka para orang alim yang benar-benar diketahui lurus dan teguhnya dan kokohnya di atas sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka di zaman sekarang mereka tahu siapa yang lurus pemahamannya siapa yang menyimpang diterangkan semua ini yang pertama. Benarnya guru dan benarnya syekh atau ustadz di dalam kita menuntut ilmu. Yang kedua, yaitu benarnya kitab yang kita pelajari. Kitab-kitab yang kita pelajari harus sesuai dengan tuntunan para ulama terdahulu. Al-Quran sunnah akwal sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah ilmu. Al ilmu huwa qaulullah wa qaulur rasul wa qaulus sahabah. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ucapan sahabat Rasul, kesepakatan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus menjaga dua perkara ini. Nah, di samping guru kita, syekh kita, ustadz kita yang harus ahlu sunnah, juga kitab yang kita pelajari sesuai dengan bimbingan para ulama ahlu sunnah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita sholat isya dan isya dulu, kemudian kita lanjutkan setelah sholat. 6. بارك الله فيكم